Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk bermajelis ilmu di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dan rahmah kepada kita semuanya. <clears throat> Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah tema pembahasan malam hari ini adalah pembahasan tentang al min al fitan jalan keluar dari fitnah yang demikian itu perlu kita mengingatkannya li kasrati al-fitani wa karena banyaknya fitnah-fitnah dan beratnya fitnah itu terlebih di akhir zaman. al fitnah tuh, al-fitnah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi berupa kebaikan, kelapangan atau kesempitan, semuanya fitnah. Baik. Kaya adalah fitnah. Kemiskinan juga fitnah keamanan juga fitnah. Dicabutnya keamanan juga fitnah. Bahkan istri-istri dan anak dikatakan Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an juga apa? Fitnah. Taib. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini fitnah. Baik kebaikan atau keburukan. Nah, Termasuk di antara fitnah ya, adalah fitnah at-tafarruq wal furqah. Fitnah adanya perpecahan di kalangan kaum muslimin ya, ikhtilaf di kalangan kaum muslimin. Dan semua fitnah-fitnah ini ya butuh bagi kita untuk menghadapinya. Ya, karena kita hidup di dunia ini memang demikian sebagai fitnah untuk diuji siapa yang paling baik amalannya. Ya. di khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Di saat mendapatkan kelapangan, bagaimana dia menghadapi? Di saat mendapatkan kesempitan, bagaimana dia menghadapi? Ketika dia tidak memiliki anak, tidak memiliki istri, bagaimana dia menghadapi? Ketika dia memiliki anak dan istri, bagaimana dia menghadapi? Di saat banyaknya furqah, ya, bagaimana dia menghadapi furqah tersebut? Nah, ma'asyurul muslimin rahimani rahimakumullah. Dan ini akan menjadi pembahasan kita Insya Allah taala yang kita maksud dengan fitnah. Sesungguhnya semuanya fitnah. Butuh bagi kita untuk menghadapi. Dan secara umum ada doa yang diajarkan oleh Rasul saw Alaihi Wasallam agar kita selamat dari fitnah itu semuanya. Yaitu doa yang dibaca di akhir solat. Itu masuk ke dalamnya semua jenis fitnah. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal doa ini masuk di dalamnya semua dari fitnah ya kita mohon keselamatan dari semua fitnah itu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam wa min azabil qabri dan dari azab kubur Wa min fitnatil mahya wal mamat dan dari fitnah kehidupan dan fitnah apa? kematian. Semua yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan ini, fitnah-fitnah itu kita minta perlindungan kepada Allah. Demikian juga kematian ya dan yang mengiringinya kita mohon perlindungan dari kejelekan fitnah kematian dan juga wa min syarri fitnatil masih dajjal. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah keselamatan dari semua fitnah. Ya, dari semua fitnah. Oleh karena itu hendaknya doa-doa yang kita panjatkan ini jangan hanya sekedar kita lafadzkan. Nah, itu sayangnya kita seperti itu. Ya. Berdoa, membaca lafaz-lafaz itu hanya sekedar sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi kadang lupa dan tidak ngerti apa maknanya. Tidak serius di dalam kita Pak. Ah meminta. Ya. Sama seperti dalam sholat. Kita takbir Allahu Akbar. Tahu-tahu sudah. Kok sudah selesai surat Anas ya? Nah, ya. Lupa baca Al-Fatihah tadi. Tidak merenungkannya. Ketika membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya, tidak direnungkan. Dan tidak ada permohonan yang serius dalam hati kita. Oleh karena itu, ma'asirul muslimin rahimah rahimakumullah, marilah kita perbaiki e, kondisi hati kita ini ketika kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita serius membaca doa ini kita diselamatkan dari segala macam apa? fitnah. Ya. Yeah. Adapun fitnah yang kita maksud di sini untuk kita bahas adalah fitnah tafarruq wal furqah. Ya. Perpecahan umat, kelompok-kelompok sesat. Ya. Ini harus dibahas di tengah-tengah umat. Ya. Karena subhanallah di akhir-akhir tahun ini kita melihat betapa banyak perkembangan fitnah-fitnah itu. Ya. Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ya. Ahmad Musaddiq. Ya. Kemudian lagi kelompok-kelompok yang lain ya. Terorisme dan seterusnya. Daesh, ISIS. Ya. Taib. Terus demikian berkembang. Nah, dalam keadaan kaum muslimin ya melihat kejadian itu menyaksikan kejadian itu seluruh kaum muslimin menyaksikan namun adakah ya bimbingan kepada kaum muslimin untuk menghadapi itu semuanya ya, kita tidak mungkin lari dari fitnah ya, kita hidup di dunia ini memang untuk menghadapi apa fitnah tapi permasalahannya apakah kita bisa dan mengerti Bagaimana seharusnya kita dalam menghadapi fitnah-fitnah tersebut? Perpecahan umat mesti akan terjadi. Ya, kelompok-kelompok yang sesat mesti akan muncul, bermunculan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah. Ya, umatku ini akan terpecah menjadi 70 sekian ya firqah. Kulluha finnar semuanya dalam neraka illa wahida kecuali satu. Kemudian Rasul menyebutkan siapa mereka. Sifat yang disebutkan oleh Rasul, ma ana alaihi yauma ashabi. Ya, itu orang-orang yang selalu berusaha mengikuti jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Ya, sebagaimana telah kita bahas di sini. Ya. Kemudian juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira, fa alaikum bi sunnati sunnatul khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup memiliki umur sesudahku dia akan melihat ikhtilafan kathiro Ya, ikhtilaf. Perpecahan yang sangat banyak. Fa'alaikum sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Maka berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin. Ya. Sunnatullah telah menetapkan demikian. Adanya tafarruk, adanya furqah. Ya. Dan ini semuanya hikmahnya apa? Untuk membedakan dan untuk memisahkan siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang tidak mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara orang-orang yang beriman dan siapa orang-orang yang tidak beriman? Siapa di antara orang-orang yang sabar dan siapa di antara orang-orang yang tidak apa? sabar. Ini hikmah adanya ujian-ujian ini. Iya. Ya, jangan harap kita lepas dari fitnah. Ya. Para nabi, para rasul mendapatkan fitnah tadi. Bahkan apa yang dirasakan oleh para nabi, para rasul lebih berat daripada apa yang kita apa? rasakan. Ya. Inna asyaddal bala'i atau uh, orang yang mendapatkan bala yang paling besar adalah al-anbiya. Para nabi, para rasul. Summal amsal fal amsal. Baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya, apa yang kita saksikan berupa tafaruk ini, ya, furqah ini, apa yang seharusnya kita lakukan agar kita selamat dari apa namanya? Eh, fitnah-fitnah tersebut, ya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita diselamatkan dari fitnah-fitnah tersebut Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang pertama adalah al-luju'i ilallahi wa tadarru'u ilaihi wa du'a'u. Al-luju' ilallah. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? sebesar-besar jalan keluar dari fitnah. Doa kepada Allah. Serius, berdoa kepada Allah. Agar ditunjukkan jalan yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyia doa hambanya. Tidak pernah. Ketika seorang berdoa kepada Allah, serius berdoa kepada Allah. Ya. Memohon betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sama sekali doa manusia yang di ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dengan kita memenuhi adab-adabnya. Ya. Dengan kita berusaha untuk memohon serius kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang permohonan kita. Maka insya Allah kita akan diberi jalan keluar. Ya. Baik. Lihatlah apa yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi. Ya. Ketika mereka berusaha aluju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah fitnah. Mereka sedikit ashabul kahfi di tengah kaumnya ya yang berada di atas kekufuran. Dan ashabul kahfi ini yang jumlahnya ya tidak banyak, tujuh orang ini. Ya, dalam keadaan mengkhawatirkan agama mereka, khawatir terhadap agama mereka tinggal di tengah-tengah orang-orang yang rusak agamanya, penuh dengan fitnah, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, luju Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba lihat kisah Ashabul Kahfi, bagaimana mereka berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ternyata diberi jalan keluar oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan mereka dari fitnah. Ya. Allah selamatkan Ashabul Kahfi dari fitnah bahkan ya itu Allah abadikan di dalam Al-Qur'an dan dijadikan ibrah bagi kaum muslimin ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman, selalu menyandarkan urusannya kepada Allah. Beriman kepada Allah, Rabb mereka wazidnahum huda maka kami pun menambahkan kepada mereka hidayah. Masuk ke dalam gua. 309 tahun. Baik. Dalam keadaan mata mereka berkedip. Ya, tidur namun mata mereka berkedip. Ini seperti atau ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau mata itu tertutup selama 300 apa? 9 tahun. Ya. Atau terbuka selama 300 Sembilan tahun berkedip mata mereka. Seperti orang yang terjaga. Tertutup. Terbuka. ya. Kemudian dibolak-balikkan badan mereka. Wadukallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Dan kami bolak-balikkan. Ya. Ke arah kanan, ke arah kiri. Ya. Seandainya dia hanya tertelungkup. Atau menengadah terus atau menghadap ke atas selama 309 tahun apa yang terjadi pada kulitnya apa terjadi pada apa tubuhnya. Ya dibolak-balikan. Nah, dijaga oleh Allah. Agama mereka dan badan-badan mereka. Apa sebabnya? Al-luju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawarru'u ilallah. Ya. Itulah jalan yang menjadikan mereka keluar dari fitnah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah atau sebelumnya dan di sini kita perlu melihat bagaimana doa-doa Rasul saw. alaihi wasallam. Ya, betapa banyak doa Rasul saw. mengajarkan kita agar selalu kembali kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah. Seperti tadi doa di akhir salat. Juga doa Rasul saw. yang ini sudah sepantasnya untuk kita hafalkan. Rasul menganjurkan untuk menghafalkan doa ini sangat menekankan untuk kita menghafalkan doa ini. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Rasulullah SAW bermimpi. Yang di dalam mimpi itu Rasul berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan diajari doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirli wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftunin Allahumma inna Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik Demikian doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu fi'lal khairat, agar aku bisa melakukan perbuatan yang baik. Watarkal mungkarat dan bisa meninggalkan perbuatan yang mungkar. Wahubbal masakin dan bisa mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfiroli wa tarhamni dan aku mohon kepadamu agar engkau mengampuni aku dan merahmati aku. Nah. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu Dan jika engkau menghendaki terjadi suatu fitnah di suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Baik, mohon kepada Allah. Kalau mungkin terjadi fitnah yang besar di sebuah negeri, di sebuah kampung, di sebuah komunitas, ya. Baik. Kalau seandainya ada fitnah itu ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan tidak apa? terfitnah. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawafani ghairu maftun. Ya Allah, jika engkau berkehendak memberikan ujian berupa fitnah pada suatu kaum, maka matikanlah aku dalam keadaan tidak ter, tidak terfitnah. Ya. Baik dan seterusnya dari doa ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakallah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wabillahi taufik. Adalah ar-ruju' ila al-ulama. Ya. Kembali kepada para ulama. Bertanya kepada mereka Ya. Baik. Kembali kepada para ulama. Ya. Baik. Ulama adalah warasatul anbiya. Ya. Pewaris para nabi. Dahulu ya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih ada, manusia harus kembali kepada siapa? rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Dan setelah Rasul wafat, Rasul mengingatkan kepada kita tentang adanya fitnah di akhir zaman. Seperti tadi telah kita baca hadisnya. Baik. man من يعش منكم فسيرى kathira, كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Ya. Baik. Jika kalian mendapatkan fitnah-fitnah itu, khilaf, perpecahan yang banyak, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku Dan sunnah siapa? Al-Khulafa Ar-Rashidin. Disuruh kembali kepada Al-Khulafa Ar-Rashidin, para ulama, para sahabat dalam hal ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Demikian juga sesudahnya ketika zaman terus berlangsung. Ya. Yang mengerti jalannya Rasul, yang mengerti jalannya para sahabat, yang mengerti jalan-jalan kesesatan, dan yang bisa membedakan antara hak dan batil tentunya para apa? ulama ar-rasikhun yang mereka mendalam ilmunya. Ya, ulama itu bukan sekedar label. Ya, hanya eh, sekedar apa namanya nama. Ya, ustaz. Ya, kiai. Nah, tidak, bukan seperti itu hakikat para ulama. Bukan sekedar sebutan. Namun orang-orang yang betul-betul mereka sibuk dengan Alkitab dan Sunnah. Ya. Baik. Dan mereka telah memiliki apa namanya sibuk dengan Alkitab was sunnah dan mengamalkan Alkitab was sunnah ya walhamdulillah setiap zaman setiap saat ya ada para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang terus mereka membela sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya para sahabat para tabiin adba'u tabiin terus taib sampai zamannya al Imam Bukhari rahimahullah wal Imam Muslim terus sampai zaman kita ini ya Walhamdulillah masih terus ada para ulama yang mereka sibuk dengan Alkitab wa Sunnah, membela Alkitab wa Sunnah, membela dakwah Rasul SAW, dakwah Islam, seperti yang telah meninggal Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Syekh Muqbil Ibn Hadi الوادعي طيب Syekh Abdul Rahman Nasir al sadi sebelumnya Abdul Rahman bin Yahya Al-Muallimi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah meninggal dan banyak di antara mereka yang tidak kita sebutkan Baik, dan kitab-kitab mereka masih ya, ditinggalkan untuk kita semuanya. Dan masih ada yang tersisa di antara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah الشيخ صالح بن فوزان ألو فوزان الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الشيخ عبد المحسن العبد حفظه الله الشيخ محمد بن هادي المدخلي الشيخ عبيد الله الشيخ عبيد الجابري الشيخ أهل السنة والجماعة والحمد لله ما زالوا mereka terus nah, ya, hidup di atas sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Dan kita saksikan bagaimana mereka nah, bersemangat untuk sibuk menegakkan akidah, menegakkan tauhid, ya. menjelaskan kepada umat dengan lisan mereka, dengan tulisan mereka, dan hari-hari mereka, waktu-waktu mereka disibukkan dengan ilmu, ya, nasihat, ya, bayan, keterangan. Demikian mereka para ulama. Mereka inilah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Tempat untuk kita bertanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, kepada para ulama in kuntum la ta'lamun. Baik. Ayat ini bersifat umum, bertanya dalam hal apa saja, bukan hanya masalah fikih, bukan hanya masalah apa namanya ibadah, kalau dalam masalah ibadah, masalah fikih saja kita harus bertanya kepada para ulama, apalagi dalam masalah-masalah yang besar. Ya. Yang terkait dengan darah kaum muslimin. Ya. Dalam masalah jihad fisabilillah, wah ini urusannya besar. Tidak bisa seorang kemudian berjalan sendiri. Kan demikian, ya. Harus bertanya kepada mereka. Ya. Wabilah itu. Kalau kita tidak bertanya kepada mereka, ya akan rusaklah urusan kita. Wabillahi taufiq. Uh, eh, Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan di sinilah nanti yang akan membedakan ya, antara ahlu sunnah yang berpegang dengan sunnah dengan manhaj as-sahihah dengan manhaj, manhaj yang benar manhaj ahlu sunnah wal jamaah dan orang-orang yang tidak berpegang dengan jalan ahlu sunnah wal jamaah di antara yang membedakan adalah ini bagaimana keterikatan mereka keterkaitan mereka dengan siapa? Para para ulama. Ya. Beda di situ nanti. Ya. Nah, seperti ISIS misalnya, Daesh. Ya. Baik. ad al-Islamiyah di al-Iraq wa Syam ya, yang kemudian membentuk khilafah Islamiyah dan memproklamirkan dirinya sebagai apa namanya? Ya, khilafah Islamiyah yang sah saat ini dan memerintahkan kaum muslimin di dunia ini untuk berbaikat kepadanya. Ya. Baik. Kepada sang pemimpin yang sebenarnya sudah berganti-ganti. Ganti sudah berganti-ganti pemimpin mereka itu. Sama yang terakhir adalah Abu Bakar Al-Baghdadi. Ya, Abu Bakar Al-Baghdadi. Tidak tahu siapa namanya. Ya. Hanya disebut kunyah Abu Bakar. Siapa namanya? Jelas. Ya. Al-Baghdadi. Baik. Di antara yang menunjukkan kesesatan mereka, mereka adalah orang-orang yang tidak bersama dengan para ulama. Tidak ada ulama yang ada bersama dengan mereka, tidak ada sama sekali. Tidak ada ulama yang bersama dengan mereka. Ya, siapa ulama yang bersama dengan mereka? Ya. Asyik Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah wa beliau mengatakan ya, ketika menyebutkan tentang kesesatan Daesh ini Sesungguhnya yang namanya jihad fisabilillah itu ada kaidah-kaidah yang harus apa? dipegang. Ada aturan-aturan yang harus diperhatikan. Ya. Dan harus yang namanya jihad fisabilillah ada ulama-ulama yang memberikan fatwa. Ada ulama-ulama yang berbicara tentang disyariatkannya jihad itu. Ya. Siapa yang ada bersama dengan mereka? Tidak ada di antara para ulama. Ini sudah indikasi bahwasanya dia adalah gerakan aliran yang apa namanya batil yang sesat tidak benar kita belum berbicara ya belum berbicara sisi-sisi kesesatan yang lain baru dari sisi ini sudah tampak kesesatan mereka tidak bersamanya mereka dengan siapa para ulama hal muhib penting sekali dan ini pula lah yang diingatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada orang-orang khawarij ya dulu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, eh, orang-orang Khawarij berkumpul di suatu tempat. Lebih dari 6.000 orang berkumpul, siap untuk memberontak Ali bin Abi Thalib. 6.000 orang. Orang-orang Khawarij. Luar biasa. Dan jangan dianggap mereka ini orang-orang yang orang-orang jalanan, orang-orang yang dugal itu ndak. Mereka ini orang-orang khawarij ternyata adalah ahli ibadah. Sholatnya luar biasa, sholat malamnya, ya. sholat wajibnya apalagi, baca Qurannya. Ya. Mereka berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Jidat-jidat mereka hitam. ya Kulit-kulit mereka tebal karena banyak sujud dan banyak apa? Sholat. Ya. Bukan para pejudi, peminum homer, bukan. Ya. Tapi rusak pemikiran mereka. Sampai mereka apa namanya berkeyakinan wajibnya memberontak kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dan menganggap ini adalah jihad fisabilillah. dan luar biasa. Penyimpangan. Ya. Baik. Yang seperti ini akan menipu kaum muslimin, ya tidak? Sangat-sangat menipu. Ya, orang yang sesat adalah orang yang rajin sholat ibadah kan repotnya seperti ini. Iya. Kalau yang sesat itu orang yang memang ya ya mau limo misalnya ya kan ya orang wah wajar ya kan nah ini orang seperti ini ya Baik. Maka ketika itu, ya, Ali bin Abi Thalib sering mendapatkan peringatan, sering mendapatkan peringatan dari para sahabat. Wahai Ali, orang-orang Khawarij telah kumpul di sana. Nah, telah kumpul mereka. Mereka akan memerangi engkau, wahai Ali. Kemudian Ali mengatakan, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, saya tidak akan memerangi mereka sampai ya mereka memerangi saya. Assalamualaikum dan saya yakin mereka akan memerangi saya. Demikian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian datanglah Ibnu Abbas. Datanglah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, izinkan saya untuk mengunjungi mereka orang-orang Khawarij. Izinkan saya untuk memberikan nasihat kepada mereka. Ya, baik. <clears throat> Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada sahabat Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, saya mengkhawatirkan keselamatanmu. Mereka akan membunuhmu." Kata Ali atau kata Ibnu Abbas, "Tidak wahai Ali. Saya bukan orang yang biasa membunuh orang. Saya adalah orang yang berakhlak baik insya Allah saya tidak akan dibunuh oleh mereka insyaallah. Ya. Maka diizinkan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik. Segeralah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika itu memakai jubah dari Yaman yang paling bagus. Ya, beliau berdandan, beliau bersisir dan seterusnya, beliau siapkan betul. Maka aku pun datang kepada mereka dan saya ucapkan salam kepada mereka. Ternyata disambut hangat oleh orang-orang Khawarij marhaban. Selamat datang wahai putra paman Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih saya ini ya kan? Ngerti ini adalah siapa? Ya, putra dari pamannya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. ini termasuk ahli bait. Ya, Baik. Kemudian ditanya oleh orang-orang Khawarij, ada apa? Engkau datang kepada kami. Ya. Dari mana engkau datang wahai Ibnu Abbas? Kemudian dengan lantang Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya aku datang jitu min indil muhajirin wal ansor. Ya. Baik. Saya sungguh datang kepada kalian dari sisinya orang-orang muhajirin dan orang-orang apa? Ansor. Dan dari sisi menantu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Yani siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang kepada mereka Al-Qur'an diturunkan dan mereka lah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran. Ya. Ini awal perjumpaan Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang Khawarij disampaikanlah manhaj jalan yang benar yang harus ditempuh oleh seorang muslim dan di sini sekaligus peringatan Ali bin Abi Thalib atau Ibnu Abbas kepada siapa? Khawarij. Saya ini datang jauh-jauh dari sisi orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor ini para sahabat. Ya, dan dari sisi menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang Al-Quran diturunkan kepada mereka dan mereka adalah orang yang paling mengerti tentang apa Al-Quran. Sesungguhnya tersirat sebuah nasihat kepada orang-orang Khawarij. Kalian bukan muhajirin, kalian bukan ansor, kalian bukan sahabat. Tidak ada sahabat bersama dengan kalian. Dan kalian tidak lebih paham tentang Al-Quran daripada siapa? Nah, mereka para sahabat. Ya. Seharusnya kan kembali kepada siapa? Sahabat. Dan di tengah-tengah perbincangan ya, Ibnu Abbas mengatakan dan tidak ada di tengah-tengah kalian satu pun dari mereka. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Ibnu Abbas sempat beliau kagum dengan lahiriah orang-orang apa? Khawarij. Sungguh saya masuk ke dalam suatu kaum yang saya kagum dengan mereka. Tampak pucat-pucat wajah mereka karena mereka sholat malam dan tampak bekas-bekas sujud mereka. Kaki-kaki mereka menebal karena banyak sholat. Namun mereka memiliki pemikiran yang luar biasa. Menyimpang dari jalan Alkitab kitabi was Sunnah. Terjadilah perdebatan. ya. Taib Ali bin Abi Thalib bertanya, kenapa kalian memerangi Ali bin Abi Thalib? Kemudian mereka menyebutkan alasan. Ya, ini alasan kami. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ada lagi alasan yang lain? Tidak, hanya itu saja. Disebutkan tiga alasan. Kemudian setelah itu dijawab oleh Ibnu Abbas satu, dua, tiga semuanya dijawab dengan baik dan subhanallah dengan sebab itu kurang lebih dua ribu orang khawarij kembali kepada jalan yang apa? Yang hak. Dua ribu orang. Dari enam ribu orang itu. Alhamdulillah mereka mau kembali kepada jalan apa? Para sahabat, ulama. Ya. Ketika menghadapi fitnah tadi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Eh, ini jalan yang kedua, tariqah yang kedua yang harus ditempuh agar seorang keluar dari fitnah, uh, ya. eh, tafarruk, ya, furqah, perpecahan di tengah-tengah umat ini ya adalah dengan kembali kepada para ulama dan telah kita sebutkan siapa para ulama itu. Contoh-contoh para ulama kepada mereka lah kita kembali. Ya, baik. Nah, Alhamdulillah termasuk masalah yang terakhir ini, fitnah yang terakhir. Nah, Daesh atau ISIS ini. Ya, siapa yang terdepan untuk menjelaskan tentang masalah ini? Para ulama. Ya. Baik, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Nah. baik. Para masyayikh menjelaskan sudah. Siapa hakikat mereka? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, Syekh Rahman Muhyiddin. Nah, para ulama telah berbicara. Syekh Saleh Suhaimi. Nah, hafizahumullah. Baik. Dan terkadang dan bukan terkadang. Apa yang mereka sampaikan ini ya sesuatu yang kita tidak paham, yakni maksudnya tidak sampai kita berpikir sampai ke sana. Karena dalamnya ilmu mereka dan jauhnya pandangan mereka. Ya. Wabillahi taufik. Termasuk di antara fatwa mereka tentang ISIS ini, ya. Mereka mengatakan ya sesungguhnya ya Daesh asasahu al-Yahud bahwasanya Daesh ini yang menumbuh suburkan dan menyusunnya, memunculkannya adalah sesungguhnya orang-orang apa? Yahudi. Nah, taib. berdasarkan data, berdasarkan fakta, ya. Wabillahi taufik. Ya. Nah, seperti orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, ya. Itu yang yang memunculkan dan membentuk mereka adalah orang-orang apa? Yahudi. Walaupun mereka tidak merasa kami ini yang membuat adalah orang apa? Yahudi tidak merasa. Ya, orang Khawarij. Baik. Oh, iya. atau Tabligh itu yang membuat adalah orang-orang Portugis. Ahmadiyah juga yang memunculkan adalah orang-orang apa? Ya, Portugis, Inggris. Para penjajah-penjajah Inggris. Ya. ya. Mereka kalau sekarang ditanya, udah, oh, kita tidak ada hubungan dengan apa? Inggris. Apa hubungan kita dengan Portugis? Nah, kami jamaatut tablik. Kalau dikatakan. Ya. Kami Ahmadiyah. Padahal kalau dilihat. Ya, mereka ini yang membentuk adalah orang-orang ini. Inggris. Tidak bisa dipungkiri sejarah. Ketika orang-orang Inggris mereka menjajah daerah India dan seterusnya, daerah sana India, Pakistan dan seterusnya, itu adalah wilayah jajahan apa? Inggris. Ya, ya, perkara yang paling mereka takutkan oleh para penjajah ini adalah jihad yang ditegakkan oleh kaum muslimin paling menakutkan mereka. Dakwah ahli sunnah wal jamaah dimanapun adalah dakwah yang paling ditakuti. Ya, baik. Yang paling ditakuti adalah apa? Dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Baik. Oleh mereka. Al-Yahud wa Nasara. Ya. Baik. Sehingga ketika itu di Inggris. Ya. Nah. Mereka pun mendukung. Membiayai. Ya. Dan melancarkan munculnya jamaah atau tablik. Karena di antara ajaran Jamaah tabligh adalah tidak adanya jihad di sabilillah. Tidak ada jihad sama sekali dalam kamus mereka. Namanya jihad adalah huruj. Jihad itu ya huruj. Ya. Keluar tiga hari. Nah, kemudian setelah itu keluar apa namanya? Nah, ya. Nah, tujuh hari ya. Ada yang dulu pernah ikut ya kan. Ya. <laughs> Sampai bisa eh, juga sering didatangi oleh mereka orang-orang uh, eh, Jamaatul Tabligh itu luar biasa sampai sakit saya sebel sekali nah. didatangi dipijeti masya Allah ya kan ha, hari-hari nah. ya didatangi nah. ya eh, masya Allah antum orang alim orang alim gimana ya kan ya rajin sholat di masjid ternyata mau dia apa dipengaruhi untuk huruf, itu jihad mereka ya eh, dalilnya ngawur semua apa dalil huruf, nah kuntum khairu ummatin atau ukhrijat apa? linnas. Ada kalimat ukhrijat. Semua yang kalimat ukhrija ukhrija ini apa? Dalil apa namanya? Khuruj. Ya sudah khawarij sekalian ya kan. Ya. Ya, juga dari kalimat kharaja kan demikian. Baik. Nah, baik. Dibentuklah ini. Karena tidak ada ini. Ahmadiyah juga sama saja. Karena di antara ajaran Ahmadiyah adalah memberikan loyalitas kepada apa namanya? pemerintah Inggris, loyalitas Sampai Mirza Ulam Ahmad mengatakan saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbahasa apa? Inggris. Apa ini? Nah. Ya. Berbahasa Inggris. Nah, antum bisa baca sendiri di majalah syariah. Ya, tentang apa namanya Ahmadiyah. Nah. Eh, Nabi palsu judulnya kalau nggak salah ya. Ya. Kalau dalam edisi tentang itu nah. Nabi palsu. Nah. Ya, kalau nggak salah itu. Nah. Di situ disebutkan tentang Ahmadiyah. Nah. Ya, sejarah. Itulah mereka. Ya. Dalam keadaan orang dia sendiri sekarang ya berlepas diri dari apa? Inggris pun ngerti apa hubungan saya dengan Inggris, apa hubungan saya dengan Portugis. Nah, jamaah tabligh juga demikian. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Ya. Seperti ini juga ISIS, Daesh. Mungkin mereka mengatakan apa hubungan saya dengan apa? Portugis. Apa hubungan saya dengan Inggris? Tidak ada. Nah. Baik. Tapi fatwa para ulama yang mereka adalah orang-orang yang betul-betul dalam ya dan mereka tidak lalai dari apa yang terjadi di lapangan ya bisa mengetahui hakikat yang ada dari fitnah itu ya. itulah para ulama Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. e, jalan para ulama ini memang harus kita tempuh harus selalu kembali kepada jalan mereka agar kita selamat dari apa? fitnah. Nah. Baik. Kita memberikan satu contoh lagi khilaf atau satu lagi fitnah yang ternyata fatwa para ulama ini ya, bisa menjadikan terang di hadapan kita. Nah, ya. Tentang fitnah-fitnah yang ada. Nah, ya. Taib dulu beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, ya. Kita berat untuk memahami fitnah ihya uturos. Cukup berat untuk kita memahaminya. Ya. Namun kemudian seiring waktu, nah, kita bertemu dengan para ulama, nah, ya kurang lebih tahun 2003 atau 2004 nah, atau sebelum itu. Nah, ya. Itu diantara di antara majlis yang pernah kita lakukan. Nah, majlis host ketika itu orang-orang Indonesia nah, ya, duduk di hadapan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali ketika itu. Nah. Termasuk kita hadir di dalamnya. Ya. Kita bertanya tentang masalah ini. Nah. Ya, masalah ihya utrof, Nah. Ya. Baik. Dalam keadaan mungkin banyak yang mungkin belum paham Baik, disampaikan oleh beliau. Kalian datang ke sini dalam keadaan kalian ribut, dalam keadaan kalian bercerai-berai seperti ini, ini sudah menjadi bukti jeleknya ihya uturab. Kalian berpecah belah, berpecah belah kalian, sehingga kalian harus datang ke sini. Ya. Kalian berpecah belah saja sudah apa namanya? Ya, menunjukkan apa? Ya, yayasan ini, Yahud ini adalah yayasan yang apa? Yang jelek. Menjadi sebab perpecahan kalian. Ya. Baik. Itu poin pertama yang saya pegang. Ya. Dan semuanya hadir. Seharusnya mendengar itu. Baik. Kemudian poin berikutnya. Syekh mengatakan betul ada sebagian masyayikh yang masih memberikan kelonggaran untuk bermuamalah dengan apa? Yahud ada memang ya di tahun itu dan sebelumnya. Ya. Namun di sini berarti ada dua apa namanya? Taruhlah ada dua perbedaan. Ya. Ada yang mengatakan tak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya. Baik. Kemudian dikatakan oleh beliau, ya. Sesungguhnya orang yang tahu al-alimu Allah ya'lam hujja 'ala man lam ya'lam. Ya. Orang yang tahu, ya kan? Dia menjadi hujah bagi orang yang tidak apa? Tahu. Seandainya masyayikh yang memberikan fatwa masih memberikan sedikit kelonggaran untuk bermuamalah dengan mereka. Tahu sebagaimana saya tahu dan sebagaimana para ulama itu tahu ya tentang betapa jeleknya eh ya utros di lapangan itu ya merusak dan memecah belah kaum muslimin niscaya mereka akan berfatwa seperti apa yang kami fatwakan ini poin yang kedua saya pegang ya dan seharusnya kita pegang. Kemudian yang ketiga, beliau menyebutkan apa yang terjadi di lapangan. Ya. Misal di sebuah negara ini, negara ini, semuanya beliau. Jadi bukan orang yang lepas dari kejadian lapangan. Mereka paham betul di lapangan. Ya, baik. Dan ini jauh-jauh hari di hari Syekh Mukbil masih hidup dahulu. Ya, ya. Syekh Mukbil meninggal tahun 2000-an kalau salah, atau 2001. Itu sebelum jauh-jauh hari. Nah, telah memberikan peringatan tentang yayasan ini. Nah, baik. Wabillahi taufik. Dan ternyata ini sebagai contoh bahwasanya memang para ulama adalah orang-orang yang dalam dan mendalam apa namanya? ilmunya. Ya. Baik. Terus berjalan waktu, berjalan waktu. Bukti demi bukti terus nah, bermunculan. Bukti demi bukti bermunculan. Ya. Semua orang sesungguhnya faham dan ngerti. Nah, termasuk beberapa ikhwah, ikhwan ya, yang bermuamalah dengan yayasan Iya Uturos. Nah, ketika kita tanya kepada dia, antum tahu tidak? Ya, yayasan Iya Uturos ini. Nah, ya. Ini yayasan yang hizbiyah atau bukan? Dengan tegas dia mengatakan hizbiyah. Ya. ini yayasan yang sesat. Kamu tahu tidak apa kesesatan yang diajarkan? Di antara kesesatan yang diajarkan adalah mengajarkan al-khuruj al hukam. Mengajarkan untuk apa namanya? Ya, khuruj al hukam, memberontak kepada apa? Pemerintah. Dan juga mengajarkan pemikiran takfir. Ya, pengkafiran. Ya, sururiyah. Takfir. Dan ini betul-betul buktinya ada. Ya, termasuk di mana? Di Kuwait. Karena pusatnya di sana. Pusatnya di sana. Ya, Jadi mereka mengumpulkan dana-dana kaum muslimin. Sesungguhnya dananya kaum muslimin. Ya dana-dana yang halal. Alhamdulillah. Ya dari zakat, dari infak, dari sodako. Orang-orang yang ingin membangun masjid terus dana mengalir luar biasa. ya ya, Ya. Tapi kemudian disalahgunakan oleh mereka. Karena pemimpin-pemimpin mereka yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang rusak mazhabnya. Ya. Baik seperti orang-orang ikhwanul muslimin dan seterusnya bergabung dengan mereka. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Nah, dan juga beberapa orang yang sudah jelas para ulama menyatakan sebagai orang-orang yang keluar dari jalan ahlus sunnah wal jamaah berada dan menjadi pokok pemikir Ihya utro. seperti Abdurrahman Abdul Khaliq. Ya. Taib. Kita sedikit berbicara masalah ini. Ya. Nah, di sana betul-betul terbukti. Dana yang terkumpul dari umat ini ya, disalahgunakan. Ya, disalahgunakan. Dibuatlah masjid, masjid, masjid, masjid di sana di Kuwait. Kemudian ditunjuklah imam, imam, imam, imam, orang-orang yang mengurusi masjid tersebut dan diharuskan berbayat. Ya. Dan bayat ini juga salah satu contoh dan bukti kesesatan sebuah kelompok. Ya, adanya bayat, Namanya bayat itu diberikan kepada apa? penguasa tertinggi. Ya, seperti kita berada di negara kita ini, ya, kita memberikan bayat, yakni e, janji untuk mendengar dan taat adalah kepada pemimpin kita, penguasa kita. Kita wajib untuk mendengar dan taat dalam perkara-perkara yang apa? Yang ma'ruf, yang baik. Ya. Baik, menetapkan tanggal satu Syawal dan seterusnya. Ya. Atau perkara-perkara yang lain yang sifatnya maslahat untuk kaum muslimin. Ya, kita mendengar dan taat kepada mereka. Adapun kalau kemudian ada bayat, bayat, bayat yang baru berarti membuat bayat di dalam apa? Bayat. Tidak boleh yang seperti ini. Dan semua kelompok-kelompok sesat memiliki bayat. Ya. Hizbut Tahrir memiliki bayat. Ikhwanul Muslimin memiliki apa? Bayat. LDII, Islam Jamaah juga memiliki apa namanya? Bayat. Jamus, Jamaah Muslimin juga memiliki apa? Bayat. Ya. Turut As-Sufiyah Torehko Torehko sufiah juga memiliki apa? Bayat. Jamaatul Tabligh memiliki bayat. Ya. Ahmadiyah memiliki bayat. Toyib, kalau semuanya mengatakan bayat kamilah yang paling benar, terus yang lain bagaimana? Ya. Toyib. ISIS, Da'is juga memiliki apa? Bayat. Ya. Nah. Dan selakanya mereka menyebutkan dalil-dalil tentang bayat ya untuk mereka. Ya, man mata walaysa fi'unukihi. unukihi apa namanya? bayah mata meitatan jahiliyah. Ya, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ya, ini berbayat kepada kami maksudnya, matinya mati apa? Jahiliyah. Maksudnya kata mereka mati kafir wah, payah lagi. Penafsirannya salah, double, kesalahannya double. Menjadikan hadis tadi untuk kepentingan mereka satu, dan yang kedua menafsirkan dengan penafsiran yang salah, yaitu mati jahiliyah mereka tafsirkan dengan apa? Kafir. Ya. Sehingga jangan heran kalau mereka mengkafirkan seorang kelompok mereka. Ya. Dan ini ada pada Ihya Uturar. Ya. Baik. Kemudian mereka mengembangkan dakwah mereka ya. di negara-negara, negara-negara, termasuk di negara kita ini. Ya, terjadilah perpecahan karena sebab mereka itu. Ya. Dan banyak bukti-bukti bahwasanya mereka ini ya memiliki hubungan erat dengan apa namanya gerakan terorisme. Ya. Baik. Mungkin mereka berlepas diri. Tidak apa, tidak ada hubungan. Mungkin bisa jadi. Nah. Ya. Karena mereka juga melakukan kamuflase dan upaya-upaya pengaburan itu mesti ada. Ya, saya yakin itu. Nah, tapi betul-betul terbukti. Nah. Ya. Ya. Mereka ada apa namanya? Ada hubungan dengan dengan gerakan-gerakan ini. Sebagai contoh, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah. Ya. Baik. Eh, mereka tidak seleksi dan sembarangan semrawut di dalam apa namanya di dalam mereka memberikan bantuan ya. baik dan mungkin memang betul-betul jelas ada benang merah di situ eh, yayasan atau eh, sebuah pondok pesantren yang sudah saya pernah sebutkan kisahkan ya. al muadib di mana di Nusa Wungu ya. di daerah apa Cilacap ya disitulah ya Nurdin M Top ya mendapatkan istri mertuanya di situ ya. dan ternyata dalam waktu yang sangat lama dia sembunyi di situ sembunyi di tempat tadi ya. sampai saat diketahui orang ini kemudian lari sampai kemudian terbunuh ditembak di mana di Malang ya baik mati dia lama sembunyi di Cilacap dan beberapa kasus terorisme atau orang-orang yang ditangkap di sana ada banyak seperti Abu Dujana, ya, Saifuddin Zuhri, ya, baik, dan beberapa orang-orang apa namanya, ya, mereka ini nah, ditangkap di situ nah, ya. Ala kulihal pondok pesantren ini ya, yang memberikan dana, ya, membangunnya adalah orang-orang apa? Dari yayasan apa? Yahudullah. Dan yang meresmikan juga tokoh mereka. Nah. Abu Qatadah yang meresmikan. Taib. Wabillahi taufik. Dan saya pribadi nah, ya, pernah dihalangi nah, di sebuah masjid. Nah. Sebenarnya masjid masyarakat, sebenarnya masjid masyarakat, masjid masyarakat. Jelas itu punya masyarakat. Ya. Tapi mereka memberikan bantuan untuk apa namanya? renovasi. Tahu apa maksudnya mereka memberikan bantuan renovasi itu? agar mereka bisa apa campur tangan dalam urusan dakwah. Hanya itu saja. Setelah direnovasi, ditinggal pergi, tidak ada urusan. Ya, yang katanya mau mengirim dai, ya tidak ada dai, nah, kosong, tidak ada pengajian, tidak ada apa-apa. Baik. Masyarakat datang kepada kita, takmir masjid, orang umum, orang-orang awam datang kepada kita menyampaikan. Baik, kita perlu taklim. Ya. Baik. Labas masalah. Hmm. ini masjid masyarakat aslinya demikian ya ya. baik kita sudah mengiyakan tadinya ya baik karena yang hadir juga masyarakat murni masyarakat setelah itu satu bulan kemudian dua bulan kemudian tidak ada dari takmir ini menghubungi kita lagi karena sudah apa namanya sudah e, ada persetujuan ya besok dijemput tidak ada lama sudah sampai kemudian beberapa waktu kemudian datang kepada kita memohon maaf. Ya. Minta maaf. Kita tidak bisa mengadakan taklim di masjid itu. Tapi kita terus berupaya untuk mengadakan taklim, tapi mohon maaf di rumah-rumah. Ya. Ya. di depan masjid, di belakang masjid, di samping masjid, terus malah jadi keliling kita kenal apa namanya? Ya, masyarakat. Saya tanya kenapa? Ada apa memang? Ya, dilarang dilarang dari pusat. Ya, Abu Qatadah itu. Ya, alasannya tidak masuk akal semuanya. Apa apa kenapa? Kenapa tidak boleh kita mengisi di situ? Ya, karena mungkin akan menjelaskan apa namanya? Ya, ya uturasna. Orang-orang awal mungkin kita tidak akan jelaskan awal-awal, tidak mungkin mungkin. Ya, sholat saja mungkin belum bisa. Surat Anas mungkin belum bisa, belum paham. Ya. Tapi itulah mereka. Ya. Tapi muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa contoh. Nah, dan ya, berita terakhir, nah, yayasan ini ditutup ya. Yayasan ditutup. Berita terakhir, nah, kenapa? Yayasan di Kuwait pusatnya itu ditutup. Kenapa? Karena memang disinyalir memberikan bantuan-bantuan kepada apa namanya? Ya, gerakan-gerakan terorisme internasional. Ya. Baik. Ulama fatwa ulama yang dulu ini, nah, ya, tampak sudah. Nah, ya. Baik. Ya sebenarnya sudah tampak di lapangan banyak sekali. Ya. Ini sebagai salah satu contoh saja masyarakat muslimin. Bahwasanya rujuk ya, kembali kepada para ulama ya, adalah jalan kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dua hal ini ya saya ingatkan untuk saya pribadi dan antum semuanya. Yang pertama, di dalam kita menghadapi fitnah hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa kepadanya, memohon pertolongan kepadanya dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita selalu menanyakan kepada para ulama, ya, kembali kepada para ulama, ya, dalam fitnah-fitnah yang kita hadapi. Baik. Eh, wallahu a'lamu Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah dan kita juga berpesan untuk kita memiliki semangat untuk tolabul ilmi untuk menuntut ilmu ya memperbaiki eh, pokok-pokok uh, yang harus kita pahami ya, akidah islamiyah tauhid syirik ya dan seterusnya dan saya juga wasiatkan untuk antum senantiasa memberikan perhatian kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya baca setiap hari ya. mungkin taklim harian mungkin tidak bisa tapi alhamdulillah sekarang e, banyak mungkin kitab-kitab terjemahan dan termasuk yang paling bagus untuk antum baca adalah kitab Riyadhus Solihin. Kitab Riyadhus Solihin dalam bidang hadis. kitab ini kitab yang sangat bermanfaat. Ya, dan kitab ini memiliki apa namanya pengalaman tersendiri bagi bagi, hidup saya. nah, artinya saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada orang tua kita. Ya. Nah, ketika ya walaupun hanya sekedar membelikan buku itu. Itu buku dibeli oleh orang tua kita dan masih tertulis tanggal pembelian tahun 77 tertulis ya baik alhamdulillah ya buku itu kita baca dulu ketika kita masih SMP SMA kita baca di situ ada hadis-hadis yang langsung bisa kita praktekkan tentang bagaimana pakaian ya kan pakaian seorang muslim ya, mati atas mata kaki kemudian kita lihat bagaimana tata cara sholat ya, puasa ya, taib kemudian bagaimana terus disebutkan dan ini kitab yang sangat bermanfaat ya dan kitab ini kitab yang semua kaum muslimin mengakui ya karena isinya semuanya adalah apa hadis ayat dan hadis ya ini Imam Nawawi rahimahullah ya betul-betul menulis kitab ini dengan sangat baik. Ya. Ada bab istiqomah misalnya. Disebutkan ayat-ayat tentang istiqomah. Ayat-ayatnya dulu disebutkan. Baru setelah itu hadis-hadis tentang apa? Istiqomah. Ya. Sehingga kita bisa belajar tafsir ayat tadi sekaligus apa namanya? Hadis-hadisnya. Hadis-hadis ini menafsirkan ayat-ayat tadi. Ya, bab taubah, bab tentang taubat. Disebutkan ayat-ayat tentang taubat. Kemudian apa? Hadis-hadis tentang apa? Taubat. Disebutkan kisah-kisah dan seterusnya. Ya. Baik, termasuk kisah pembunuh berapa? 99 orang di situ disebutkan. Ya. Kemudian babul ikhlas, bab tentang ikhlas, hadis ayat-ayat tentang ikhlas disebutkan hadis-hadis tentang ikhlas. Ya. Baik, baca buku-buku itu. Ya. Nah, dan juga nasihati orang untuk membeli buku itu. Ya, di keluarga dibaca sehari satu hadis, dua hadis. Keluarga kita. Semua orang tidak akan menolak buku ini. Ini buku dipelajari di semua tempat, termasuk di pondok-pondok pesantren. Ya, bahkan para ulama kita memberikan perhatian untuk mensyarah kitab ini. Semua para ulama Ya, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memiliki syarah yang bagus tentang apa? Tentang kitab ini. Baik. Eh, bersungguh-sungguhlah untuk kita memberikan waktu kita untuk membaca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, ya memberikan kepada kita jalan untuk mendapatkan ilmu dan juga selamat dari semua fitnah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.